Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' Allahumma rizukna ilman nafian wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah Amin Wa bisanadi mutasil sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin Al-As ta'ala anhu annahu qala Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul yarhamuhumur rahman irhamu ma في ardi yarhamukum ma في sama wa bis sanad muttasil ابن Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu قال في كتابه fi kitabihi Nazhatun Nazar ila qawlihi al-azizu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uh, masyhur dan juga perbedaan antara masyhur dengan mustafid juga membahas istilah masyhur khusus, mustalah khusus atau istilah khusus di kalangan muhadisin, juga ada istilah masyhur di kalangan awam nas atau orang-orang awam. Nah, ini sekilas membahas disampaikan di pertemuan sebelumnya ada berapa hadis yang disebut sebagai hadis yang masyhur dalam artian masyhur dikenal di kalangan orang-orang awam. Nah, untuk hadis masyhur di kalangan awam ini ada yang sejatinya dia hanya punya satu sanad saja, punya satu jalur sanad saja. Tapi dikatakan masyur karena memang masyur terkenal di kalangan orang-orang awam. Nah bahkan juga ada hadis yang masyur terkenal, namun sejatinya sama sekali tidak ada asalnya. Yaitu hadis yang tidak punya sandaran, hadis maudhu, hadis palsu. Nah salah satu diantaranya sebagaimana yang dicontohkan ya oleh Imam Asy eh, Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughith contohnya sebagai hadis yang terkenal dalam masalah e, sirah nabawiyah atau madaih nabawiyah yaitu tentang ketika kita membaca kitab tentang sirah nabawiyah atau kitab tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW ada sering diucapkan masuk sebuah riwayat yang berbunyi eh, ulama ummati keambia ibani Israel ulamanya umatku ini seperti para nabinya Bani Israel. Nah untuk Riwayat ini masyur, dikenal di kalangan orang-orang awam nas, termasuk dalam pembahasan Madaih Nabawiyah atau Sirah Nabawiyah. Yang terangkan bahwa riwayat ini adalah la aslalahu, tidak ada asalnya. Masyur tapi tidak ada asalnya. Contoh kedua, wulidtu fi zamanil malik al-adil kisra. Ya Rasulullah eh, atau ini mengatakan bahwa aku dilahirkan di zamannya raja yang adil yaitu raja Kisra. Nah ini untuk riwayat ini adalah maudu masyhur di kalangan orang-orang awam sering disebutkan dalam Madain Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, tapi sejatinya adalah riwayat yang maudu. Juga Taslimul Ghazalah yaitu rusa yang memberi ucapan salam kepada Nabi Muhammad. Untuk riwayat ini dikatakan laisa bisahih, masyhur tapi tidak sahih. Nah, untuk derajatnya ulama ikhtilaf, sebagian mengatakan ini maudu, sebagian mengatakan ini hasan. Ala hal intinya adalah masyhur di kalangan awam nas dalam kitab sirah dan sebagainya, tapi sejatinya bukan masyhur menurut istilah para muhaddisin. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Jadi setelah membahas masyhur, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang aziz dan insya Allah akan membahas tentang gori. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan wasta lisu dan adapun yang ketiga itu al azizu aziz. Nah, untuk pembagian hadis berdasarkan turuk atau jalur yang sampai kepada kita setelah membahas mutawatir, kemudian membahas masyur. Nah, yang ketiga adalah aziz. Eh, Wahua dan ya aziz itu Allah yarwihi Allah yarwihi bahwa tidak meriwayatkan pada aziz dan meriwayatkan pada aziz uh, apa atau siapa aqallu lebih sedikit minus naini dari dua orang anis naini dari dua orang nah definisi atau pengertian dari hadis aziz adalah hadis yang diriwatkan tidak kurang dari dua orang diriwatkan dari dua orang intinya adalah tidak kurang dari dua perawi ini pengertian hadis aziz nah pengertian tidak kurang dari dua perawi ini bukan artinya adalah semua tobakoh harus dua orang tidak karena ini sulit namanya mencari hadis yang semua perawi atau semua tabakohnya harus dua jumlahnya dua ini sulit bahkan nyaris mustahil namun yang maksudnya adalah untuk tolak ukurnya adalah uh, eh, hadul akol yang dia tolak ukur seperti kaidah sebelumnya setelah kita uh, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kaidah dalam ilmu sholat hadis adalah yang jadi tolak ukur adalah hadul akol yaitu jumlah yang paling terkecil artinya apa ketika jalur periwatan hadis itu semua tobakohnya tidak ada yang kurang dari dua perawi, maka hadis itu adalah hadis yang aziz selama tidak sampai ke derajat mutawatir dan derajat masyhur. Yaitu pengertian. Jadi jumlah yang paling sedikit tolak ukurnya adalah dilihat mana jumlah yang sedikit ketika tidak kurang dari dua perawi maka termasuk hadis aziz selama tidak sampai ke derajat mutawatir dan masyhur. Jadi itu pengertiannya. Bukan artinya semua tobakoh harus dua orang ini sulit, nyaris mustahil. Nah, itulah pengertian tentang hadis aziz. Kemudian Imam Ibnu Hajar melanjutkan <clears throat> Wasumia dan dinamakan apa hadis bisa dika dengan demikian itu nama yaitu dengan nama aziz. Kenapa dinamakan istilah aziz? Ima likil ima ada kalanya likil lati wujudihi karena sedikit keberadaannya. Nah, karena jumlahnya sedikit maka dinamakan aziz. Nah, istilah aziz ini diambil atau pengertiannya diambil karena jumlahnya sedikit ini diambil dari kata azza ya izu izan wa azazatan nah istilah aziz pengertiannya adalah jumlahnya sedikit jadi kenapa dinamakan istilah aziz karena jumlahnya sedikit jarang diambil dari kata mana diambil dari kata azza ya izu yaitu dengan mengkasrohkan eh, mengkasrohkan ain atau mengkasrokan uh, eh, ain fiil yaitu ya izu yang artinya adalah sedikit. Nah, itu diambil dari kata itu. Makanya eh, sebab musababnya kenapa dinamakan aziz karena jumlahnya sedikit. Atau ada kalanya wa imma dan ada kalanya likaunihi karena keadaannya aziz yaitu azza yaitu azza yang artinya adalah azza diambil kata azza ya azu dengan memfatahkan ain azza ya ya'azzu izan azza zatan yang bermakna kuat nah azza bisa ada kalanya bermakna jarang atau sedikit ketika azza ya ya'izzu tapi bisa bermakna kuat yaitu azza ya ya'azzu nah ada kalanya bermakna sedikit karena azza ya ya'izzu ada kalanya karena dengan kata azza ya ya'azzu jadi bisa bermakna karena sedikit atau juga karena kuat wa imali kau kaunihi azza ai maksudnya kawiya yaitu kuat Lima ihi kawiya kuat apa hadis lima ihi karena keberadaannya hadis atau sebabnya hadis munculnya hadis min torikin akhod dari jalur yang lain nah karena keberadaan hadis itu juga ada diperkuat dari jalur yang lain maka dinamakan aziz nah jadi istilah kesimpulannya apa kesimpulannya istilah aziz itu bisa diambil dari kata aziz bermakna sedikit karena memang jumlahnya sedikit jarang untuk hadis yang termasuk kategori aziz dari azza ya izu juga bisa bermakna diambil dari kata azza ya azu yang bermakna kuat kuat kenapa karena kuat keberadaannya diperkuat dengan jari yang lain karena apa tadi minimal adalah direwatkan dua perawi. Ketika perawi satu merewatkan, maka diperkuat dengan perawi yang kedua. Nah itulah ambil atau istilah istiqoknya kenapa <clears throat> dinamakan istilah aziz. <clears throat> nah kita sekarang sudah membahas tentang kenapa dinamakan aziz. Kita membahas sekarang tentang pensyaratan aziz. Apakah jadi syarat terhadap hadis sahih? Nah, Imam imam Hajar melanjutkan, walaisa dan tidak ada, tidak ada apa hadis aziz yang artinya diriwayatkan oleh dua orang, diriwayatkan oleh minimal dua orang, itu tidak syarton sebagai syarat di untuk hadis sahih. Nah, eh, <clears throat> pendapat jumhur ulama mengatakan berpendapat bahwa untuk hadis sahih, hadis yang memenuhi syarat hadis sahih itu ketika nanti akan ada pembahasannya hadis sahih atau, hadis yang dikategorikan termasuk hadis yang sahih tidak disyaratkan harus memenuhi syarat aziz atau tidak diharuskan minimal direwatkan oleh dua orang. Tidak. Ini pendapat jumhur ulama. Artinya apa artinya? Hadis aziz eh, hadis sahih bisa termasuk tetap dianggap sebagai hadis sahih walaupun direwayatkan oleh satu orang. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, ada pak apakah ada khilaf? Ternyata ada khilaf. Khilafan menyelisihi liman kepada orang maksudnya ulama za'amahu yang menyangka hu pada e, pendapat atau pendap syarat za'amahu yang menyangka hu pada syarat yaitu syarat hadis sahih harus aziz atau diriwatkan minimal dua orang wa huwa dan ia orang diantaranya adalah Abu Ali al-Jubai Abu Ali al-Jubai minal mu'tazilah dari kelompok mu'tazilah nah ini diantara yang berpendapat bahwa hadis aziz atau aziz diriwatkan minimal dua orang adalah syaratnya hadis sohi adalah kelompok mutazila Di antaranya adalah Abu Ali Al-Mu'tazili. Jadi ada istilah ulama. Kalangan Mu'tazilah juga ada kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. akan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa aziz atau keberadaan hadis diriwatkan minimal dua orang adalah syarat termasuk syarat syarat hadis sahih. Ini pendapat sebagian ulama minoritas. Adapun pendapat jumhur, mereka berpendapat bahwa hadis aziz atau keberadaan aziz keberadaan minimal direwatkan oleh orang tidak termasuk syarat hadis sahih. Artinya apa? Walaupun disampaikan direwatkan oleh satu orang, tetap bisa dikatakan hadis yang sahih selama memenuhi syarat-syaratnya. Nah, wa ilaihi. Nah, tadi kita membahas bahwa di antaranya adalah pendapat Abu Ali Al-Mutazili, ulama Mutazilah. Sekarang kita membahas apakah ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang seperti itu? Ternyata ada. Wa ilaihi dan kepada pendapat yuk miu mengisyaratkan apa kalamul hakim ucapannya hakim al hakim yaitu Abi Abdullah eh, kunyahnya Abu Abdullah fi ulumul hadis di dalam ulumul hadis nah al hakim beliau termasuk uh, ulama al hadis dua penyusun hmm. beliau dalam kitabnya Ulumul Hadis memberikan isyarat condong kepada pendapat ini yaitu pendapat bahwa aziz keazizan atau periwayatan minimal dua orang termasuk syaratnya hadis sahih ini isyarat nah beliau mengatakan dalam kitabnya Ulumul Hadis Hai qala di mana ia Al-Hakim berkata dalam kitabnya ulumul Hadis as-sahihu nah, ini isi redaksinya as-sahihu adapun hadis sahih huwa ia hadis sahih itu Allah yang yarwihi meriwayatkan pada hadis sahih siapa as-sahabi seorang sahabat az yang hilang anhu dari sahabat apa ismul jahalah nama kejahilan atau e, kondisi ketidakdikenalan. Nah, jadi yang namanya hadis sahih menurut Al-Hakim dalam kitabul hadis adalah hadis yang oleh sahabat yang tidak majhul. Artinya apa? Hadis yang hadis yang ma'ruf dikenal kesahabatannya. Yang mana bi ayyakuna bahwa adalahu bagi sahabat atau bagi hadis, punya kembali bisa ke sahabat atau ke hadis. Siapa rawiyani dua perawi. Nah ini, rawiyani dua perawi. Ini isyarat dari Al-Hakim condong kepada pendapat bahwa aziz termasuk syaratnya hadis sahih. Rawiyani dua perawi sumaya tadawaluhu kemudian e, menyampaikan meriwayatkan hu pada hadis mengedarkan menyampaikan hu pada hadis ya ke ahlul hadis ahlul hadis ila waktina sampai waktu kita sampai waktu kita itu waktunya zamannya Imam Al-Hakim. Nah, Imam Al-Hakim cenderung kepada pendapat bahwa aziz keazizan yaitu minimalnya diriwayatkan dua perawi ada termasuk syarat hadis sahih. Yaitu buktinya beliau mencantumkan hal tersebut secara isyarat di dalam kitabnya Ulumul Hadis yaitu mengkiaskan kasyahadati sebagaimana syahadah persaksian ala syahadati atas persaksian. Jadi Imam Al-Hakim berpendapat itu karena mengkiaskan periwayatan dengan syahadah itu persaksian. Itu persaksian atas persaksian yaitu antara persaksian orang yang <clears throat> eh, orang asal terhadap persaksian far Ya, nanti ada istilah dalam persaksian dalam fikihnya tentang masa syahadah asal dan syahadah far nah Imam Al-Hakim mengkiaskan periwayatan hadis sahih minimal dua orang adalah mengkiaskan terhadap permasalahan fikih tentang syahadah atau persaksian. Hujahnya, hujahnya seperti itu. Nah inilah pendapatnya atau kecenderungannya Imam Al-Hakim dalam kitabnya Ulul Hadis. Begitu pula wasoroha dan mensorihkan menyatakan dengan jelas siapa Al-Qadi. Kalau tadi Imam Al-Hakim menyatu, menyan, menyampaikan secara isyarat, bukan dengan sorry, bukan dengan nas yang sorry. Namun berbeda dengan ulama selanjutnya. Nah, beliau melanjut, menyantumkan dengan sorry, dengan jelas siapa Al-Qadi, Al-Qadi juru hukum yaitu Abu Bakar Ibn Ibnu Arabi. al Arabi penulis kitab ar Aridatul Ahwadi, yaitu syarahnya Sunan At-Tirmidzi atau juga beliau punya karya tulis namanya Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Nah, beliau juga punya karya yaitu terhadap syarah Sahih Bukhari. Nah, Imam uh, Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi ini mensorihkan, menyatakan dengan sorih dalam fi syarhil Bukhari dalam kitabnya Syarah Bukhari. Jadi beliau juga selain mensyarah Sunan Tirmidzi juga mensyarah Sahih Bukhari. Nah, bi anna dengan demikian bi anna sebab demi atau bi anna sesungguhnya demikian itu uh, periwayatan minimal dua orang atau keazizan itu syartul Bukhari e, syaratnya Bukhari dalam sahihnya dalam kitab sahihnya. Nah Imam Al Qadi Ibnu Arabi berpendapat dalam kitabnya Syarhul Bukhari menyatakan dengan sorry bahwa Imam Bukhari mensyaratkan dalam sahihnya harus minimal diriwayatkan dua orang. Ini pendapatnya atau ijtihadnya Ibnu Arabi, Al-Qadi Ibnu Arabi. Nah, karena pendapatnya ini menyelesaikan jumhur, makanya dikritik mengkritik dikritik oleh para ulama yang lain oleh para ulama jumhur nah wa ajaba dan menjawab siapa al qadi ibnu arabi amma dari apa-apa maksudnya kritikan urido yang dilayangkan alaihi atasnya atasnya al qadi ibnu arabi nah dijawab min dari demikian itu demikian itu pensyaratan bahwa Imam Bukhari mensyaratkan dalam sahihnya minimal minimal dilakukan oleh dua orang. Nah, bijawabin dengan jawaban fihi di dalam jawaban itu nazarun. Ada pembahasan, ada nazar, ada pembahasan, ada uh, ada kritikan, ada pembahasan. Nah, di anau karena sungguhnya al-qadi di anau karena sungguhnya al-qadi qala berkata siapa al-qadi Arabi. Jadi ketika beliau berpendapat seperti itu, berpendapat yang menyelisih pendapat jumhur, makanya beliau dikritik. Nah, ketika dikritik, beliau memberikan sanggahan, bantahan dengan bantahan yang mana menurut Imam Ibnu Hajar, bantahan atau jawaban sanggahannya beliau ini ada nazar, ada sesuatu yang memang perlu pertimbangkan. Kayaknya nggak cocok atau nggak, nggak sesuai, hujahnya kurang kuat dan sebagainya. Nah, yang mana li'annahu karena sungguhnya Al-Qadi Ibnu Arabi itu pola berkata siapa Al-Qadi bin Arabi fa inkila. Nah, ini beliau berkata dalam kitabnya Syarhul Bukhari ketika membantah atau menjawab kritikan-kritikan jumhur. Fa inkila maka jika dikatakan hadisul a'malu bin niat, hadis al-a'malu bin niat itu fardun, fardun lam yarwihi tidak meriwayatkan hi lam yarwihi tidak meriwayatkan hi pada hadis an Umar dari Umar illa kecuali al-Qamah kecuali al-Qamah Nah, salah satu bentuk kritikan jumur adalah ketika Imam Al-Qadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa Imam Bukhari mensyaratkan aziz terhadap sohinya, mensyaratkan minimal dua orang terhadap sohinya. Nah, buktinya, kata jumur ini, jumur mengatakan, buktinya adalah di awal sohi Bukhari ada hadis innamal a'malu binniyat. Yang mana innamal a'mal binniyatnya atau hadis al-a'mal binniyat ini adalah hadis yang diriwayatkan secara fard, secara tersendiri, yaitu Umar merewat, merewatkan pada Umar yaitu hanya Alkomah. Ketika sahabat Umar merewatkan hadis ini sebagai perawi hadis ini, yang merewatkan dari Umar hanya Alkomah saja. Ini bukti bahwa dalam Sahih Bukhari ini ada hadis yang fad. Artinya apa? Ada hadis yang diriwatkan hanya satu perawi saja. Eh, artinya apa? eh, pendapatnya al qadim Arabi yang mengatakan bahwa hadis Sahih Bukhari atau Sahih Bukhari kitab Sahih Bukhari ini atau Imam Bukhari mensyaratkan hadis ini tertolak batal. Buktinya apa? Buktinya dalam sahihnya ada hadis yang diriwayatkan secara fard yaitu hadis inamal amalu niat Nah, kemudian menjawab Kola menjawab siapa Ibnu Arabi Kuna kami katakan atau kami menjawab Kode khotoba sungguh telah ini sebagai bentuk dalihnya atau sanggahannya Ibnu Arabi, Al-Qadim Arabi, pada khotoba sungguh telah berkhutbah bihi dengan hadis dalam inamal amalu biniat, siapa Umar Umar al mimbar di atas mimbar. Bihadratis sahabati dihadiri para sahabat. Nah, dihadiri oleh para sahabat. Falaula maka falaula maka seandai falaula annahu maka seandainya tidak sungguhnya mereka itu ya'rifunaha mengetahui hu pada hadis la angkaruhu falaula annahum ya'rifuna maka seandainya mereka tidak mengetahui pada hadis la angkaruha saya mereka akan mengingkari pada hadis nah ini sanggahan dari Ibnu Arabi terhadap kritikan jumhur ketika dikritik bahwa buktinya ada hadis a'malul biniyat yaitu hadis yang fat dalam sahih Bukhari. Nah, Ibnu Arabi mengatakan bahwa hadis itu sejatinya bukan hadis far. Buktinya apa? Sejatinya bahwa hadis amal bin niat ini disampaikan oleh sahabat Umar di depan para sahabat dalam mimbar di atas mimbar ketika khutbah Umar sahabat Umar bin Khattab Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan hadis itu di hadapan para sahabat yang lain. Nah, nah ini bukti bahwa hadis itu sejatinya bukan hadis yang gori, bukan hadis yang far, bukan hadis yang menyendiri. Karena ada para sahabat yaitu seandainya para sahabat tidak mengenal hadis tersebut yaitu menging, uh, tidak mengetahui akan adanya hadis tersebut niscaya mereka akan mengingkari seandainya para sahabat saat itu yang mendengar uh, hadis uh, yang disampaikan oleh sahabat atau khalifah Umar bin Khattab seandainya memang tidak tahu akan hadis tersebut niscaya mereka akan mengingkari mengingkari akan adanya wujudnya hadis ini buktinya mereka tidak mengingkari itu artinya apa Artinya bahwa hadis ini sejatinya bukan hadis yang empat karena apa disaksikan para sahabat yang lain. Tapi mungkin karena ada suatu sebab yang lain, para sahabat tidak meriwayatkan kecuali hanya Umar saja. Inilah dalihnya atau eh, ihtimal yang disampaikan oleh Ibnu Arabi terhadap kritikan jumhur. Kada seperti demikian itu Kola berkata siapa Ibn Arabi eh, ketika menjawab kritikan jumhur. Namun waktu ukiba dan dikritik siapa Ibnu Arabi. Kritik dijawab kritikannya akhirnya dikritik kembali. Bi anau sebab sesungguhnya sebab sesungguhnya sejatinya la yalzamu tidak melazimkan min kaunihi ini jawaban jawaban terhadap dalihnya atau jawabannya Imam al Ibnu Arabi atau al Qadim Arabi dari Ibnu Hajar al Asqalani. La yazamu tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi min kaunihim dari keadaan mereka sahabat sakatu dia mereka anhu dari hadis apa ayyakunu bahwa ada mereka itu sami'uhu mendengarkan mereka hu pada hadis min gorihi dari selain sahabat Umar atau Khalifah Umar. Nah, sanggahannya terhadap jawabannya Ibnu Arabi adalah tidak melazimkan diamnya para sahabat, tidak mengingkarinya para sahabat terhadap periwayatan hadis Khalifah Umar, ini menunjukkan bahwa mereka ini e, tidak mendengarkan hadis dari selain Umar atau tidak. Bisa saja sebenarnya e, apa namanya kediamnya mereka ini ada sebab yang lain. Artinya ketika alasan bahwa Ibnu Arabi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan hadis di depan publik, di depan para sahabat, dan sahabat dia yang tidak mengingkari, nah ini tertolak. Kenapa? Karena tidak melazimkan diamnya mereka ini tidak berkonsekuensi bahwa mereka mendengarkan tidak mendengarkan hadis dari selain Umar bin Khattab. Nah, ini tidak seperti itu. Tidak tidak tidak ada talazum, tidak ada konsekuensi seperti itu. Wa bi hada dan sebab sesungguhnya ini lausulima seandainya diterima apa jawaban Ibnu Arabi fi tafarrudi Umar di dalam menyendirinya Umar radhiyallahu taala anhu munia tercegah fi tafarrudi Alqamah di dalam menyendirinya Alqamah anhu dari sahabat Umar. Nah, seandainya pun e, dalihnya Ibnu Arabi yang ketika mencari ihtimal, mencari hilah, mencari apa namanya jawaban terhadap kemungkinan-kemungkinan bahwa sahabat Umar bin Khattab menyampaikan hadis di depan para sahabat yang lain. Nah, seandainya pun pendapat itu diterima, jadi Imam Ibnu Hajar melakukan tanazul. Jadi berusaha menurunkan atau berusaha mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Seandainya pun benar hujahnya seperti itu, nah ada hal yang lain yang mencegah pendapat yang menolak pendapatnya Ibnu Arabi itu apa? Seandainya memang sahabat Umar memang gak sendiri, tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, tapi sahabat al Amab, tabiin al Al-Qomah, yaitu hak tabiin Al-Qomah yang hadis dari sahabat Umar bin Khattab, ini kenyataannya menyendiri. Nah, seandainya memang sahabat Umar oke okay lah bisa kita terima hujahnya. Tapi bagaimana dengan al Al-Qomah, seorang tabiin yang berdasarkan dari sahabat Umar bin Khattab? Beliau pun menyendiri ketika meriwayatkan hadis sahabat Umar bin Khattab. Kemudian semua kemudian tafarroda menyendiri siapa Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim bihi dengan hadis an qomah dari al qomah Begitu pula dengan tabi'it tabi'in eh, tobakoh selanjutnya yaitu Muhammad bin Ibrahim. Ketika meriwayatkan hadis ini pun menyendiri terhadap hadis ini ketika menyandarkan hadis dari Al-Qomah. Nah, seandainya Umar oke okay lah bisa terima hujannya seperti itu, bagaimana dengan Al-Qomah? ketika menyendiri melihatkan hadis sendiri sahabat Umar. Bagaimana dengan Muhammad bin Ibrahim menyendiri tafarud ketika melihatkan hadis ini dari al Alqamah. Begitu pula Suma tafarud kemudian menyendiri siapa Yahya bin Sa'id bihi dengan hadis an Muhammad dari Muhammad eh, Muhammad bin Ibrahim. Begitu pula dengan Yahya bin Sa'id pun menyendiri tafarud mereka hadis ini dari Muhammad bin Muhammad bin Sa'id. ada ma atas apa-apa huwa ia ia tercegah jadi atas apa bahwa ia e, menolak pendapatnya Ibnu Arabi itu as-sahih al-ma'ruf as-sahih yang sahih al-ma'ruf yang masyhur maksudnya al-ma'ruf di mana al-masyhur indal muhaddisin di kalangan muhaddisin nah seandainya pun pendapat Ibnu Arabi mengenai tafarudnya Umar bin Khattab masih di, bisa dicari ihtimalnya. Nah, bagaimana dengan tafarudnya al -Qoma? Bagaimana dengan tafarudnya Muhammad bin Sa'id? Bagaimana tafarudnya dengan Yahya bin Sa'id? Tak maaf, bagaimana tafarudnya dengan eh, Ibrahim eh, Muhammad bin Ibrahim? Bagaimana dengan tafarudnya Yahya bin Sa'id dan lain sebagainya? Ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa dicari ihtimalnya. Nah, ini sudah masyur. sebagaimana pendapatnya atau penjelasannya ulama ulama muhadisin bahwa hadis inamal amal niat ini sejatinya adalah hadis yang gorib, hadis yang far, hadis yang menyendiri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian dijawab juga dengan pendapat atau kritikan ulama yang mendukung pendapat Imam Arabi. Hadis inamal amal niat ini ternyata setelah teliti ada tawabinya, ada tabinya, ada penguatnya. Nah, bagaimana nih? Nah, Imam Munir melanjutkan, waqad warodat dan sungguh telah datang lahum pada mereka mereka maksudnya adalah perawi-perawi yang menyendiri Al-Qamah eh, Muhammad bin Ibrahim Yahya bin Sa'id datang kepada mereka apa mutaba'atun yaitu riwayat tawabi atau riwayat mutaba'ah riwayat-riwayat yang menguatkan nah ketika dikrit, ketika ada pertanyaan atau ada sanggahan dari ulama yang sependapat dengan Ibnu Arabi. Ternyata setelah teliti ada mutabinya, ada maaf, ada mutabaahnya, ada mutabaah terhadap periwayatan perawi yang menyeri tadi yaitu periwayatan al qoma periwayat tafarudnya Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim, tafarudnya Yahya bin Sa'id. ternyata ada tahu ada mutabaahnya. Bagaimana ini? Nah, dijawab oleh Imam Ibnu Hajar, memang ada mutabaahnya, tetapi la yu'tabaru tidak dianggap apa hadis biha dengan demikian itu mutaba'ah. Semua mutaba'ah, semua periwayatan-periwayatan yang memperkuat yang sebagai tabi mutaba'ah terhadap periwayatan Al-Qomah, periwayatan Muhammad bin Ibrahim yang habisannya tidak bisa dijadikan e, keabsahan, tidak bisa tidak bisa jadikan pertimbangan, tidak bisa jadikan tolak ukur, tidak bisa dianggap kemutabaahannya. Kenapa? Karena setelah diteliti semua mutabaah tersebut ini doif, semuanya doif lemah sehingga tidak bisa memperkuat tafarudnya Al-Qoma, tafarudnya Muhammad bin Ibrahim, tafarudnya Yahya bin Sa'id. Nah ini itu gitu. Ketika ada pendapat yang mengatakan bagaimana dengan mutabaah, dijawab oleh Imam Ibnu Hajar bahwa semua mutabaah terhadap hadis innamal a'mal bin ini sejatinya adalah doif karena semuanya doif sehingga tidak bisa memperkuat hadis goribnya atau hadis parnya innamal a'malu binniyat. Nah itu. Ridho fiha karena kedoifannya mutaba'ah. Jadi la yu'tabaru tidak dianggap apa hadis biha dengan mutaba'at ridho fiha karena doifnya demikian itu mutaba'ah semuanya doif. Wakaza dan seperti demikian itu la nusallimu tidak bisa di, tidak bisa menerima kami kami Ibnu Hajar dan jumhur ulama jawabahu pada jawabannya Al-Qadi Ibn al Arabi fi hadis Umar pada hadis lain eh, pada selain hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu pula kami jumhur ulama tidak bisa menerima hujahnya jawabannya uh, Al-Qadi Ibn al Arabi terhadap hadis lain hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena dalam Syarhul Bukhari dalam kitab Syarhul Bukhari Al-Qadi Ibn Al-Arabi Al-Qadim Al-Arabi juga menyanggah berusaha memperkuat hujahnya dengan menyampaikan hadis-hadis yang lain selain hadisnya sahabat uh, Umar bin Khattab yang dinilai tafarud di dalam Sahih Bukhari. Beliau berusaha mencari ihtimal, berusaha mentakwil, mencari kemungkinan-kemungkinan bahwa sejatinya ini adalah bukan hadis yang tafarud. Nah, ini tertolak oleh jumhur ulama karena tidak kuat hujahnya Ibnu Al-Arabi, Al-Qadi Ibnu Al-Arabi. Nah, kalau berkata siapa Ibnu Rusyaidin, Ibnu Rusyaid, Ibnu Rusyaidin adalah seorang ulama yang <clears throat> dari daerah Maghrib. Beliau mempunyai karya namanya Ifadatun Nasih bitarifi bisnadil jami' sahih. Seorang ulama Ibnu Rashid, Ibnu Rusyaid mengatakan, "Walaqad kana dan sungguh telah ada yakfi mencukupi al-qadi pada qadi Ibnu Arabi fi butlani ma idda'a untuk membatalkan membatalkan apa yang dia sangkakan anahu apa yang disangkakan anahu sungguhnya apa yang disangkakan itu syartal bukhari anahu sungguhnya apa yang disangkakan itu syartal bukhari apa yang disangkakan itu yaitu uh, hujahnya atau pendapat Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa Imam Bukhari mensyaratkan aziz keazizan dalam sahihnya mensyaratkan minimal diriwatkan dua orang dalam sahihnya apa yang beliau sangkakan ini batal. Apa apa yang jadi hujah yang cukup tersebut yaitu apa awalu hadisin ini sebagai fa'il awal ini sebagai fa'il terhadap yakfi. Jadi Ibnu Rushd mengatakan sungguh telah mencukupi terhadap apa yang disampaikan Al-Qadim Al-Arabi yaitu awalu hadisin awalnya hadis awalu hadisin awalnya hadis awalu hadisi madhkurin awalnya hadis yang disebutkan fihi di dalam Sahih Bukhari yaitu hadisnya innamal a'malu binniyat. Di dalam Sahih Bukhari hadis pertama yang disampaikan Imam Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nah, Ibnu Rushd mengatakan bahwa cukup sebagai hujah yang menolak pendapatnya Al-Qadi Ibnu Arabi yaitu awal hadis yang tercantum dan dicantumkan dalam awal kitab Sahih Bukhari yaitu apa hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang gorib, hadis yang far, riwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab saja, dari Al-Qamah saja, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Yahya bin Sa'id. Ini semuanya far, tafarud semuanya. Ini sebagai bukti bahwa Imam Bukhari tidak mensyaratkan keazizan dalam kitabnya Sahih Bukhari. Seperti itu. Nah, wadah dan menyangka. Nah, sekarang kita membahas pendapat yang selainnya Tadi kita membahas pendapat Imam Arabi serta hujahnya juga pembantahan-bantahnya. Sekarang kita membahas pendapat kedua. Ada pendapat yang bertolak belakang dengan pendapatnya Ibnu Arabi. Wada'a dan menyangka siapa Ibnu Hibban. Nah, Saat kita membahas pendapatnya Ibnu Hibban, nah menyangka naqidu da'wahu kebalikannya persangkaannya atau pendapatnya Ibnu Arabi. Sekarang ada pendapat yang selanjutnya itu pendapatnya Ibnu Hibban yang mana pendapat ini bertolak belakang dengan pendapatnya Ibnu Arabi yang mana faqala maka berkata siapa Ibnu Hibban inna riwayata isnaini sesungguhnya periwayatan dua orang anisnaini dari dua orang ila ila ayyantahi sampai akhir akhir hadis periwayatan dua orang sampai dua orang sampai akhir hadis dari awal sampai akhir hanya dua orang saja setiap tobakoh itu la tu jadu tidak ada aslan secara asalnya nah maksudnya periwayatan dua orang setiap tobakoh untuk hadis sohi baik itu sohi, hadis sohi yang termaktub di sohi Bukhari atau hadis sohi pada umumnya yang diriwayatkan secara aziz yaitu semua tobakohnya dua orang dua orang dari awal sampai akhir menurut Imam Ibnu Hibban ini tidak ada aslinya tidak ada Gak ada nyaris mustahil gak ada nah ini pendapatnya Ibnu Hibban kalau tadi pendapat Ibnu Arabi mengatakan bahwa e, Sahih Bukhari ini meriwayatkan atau disyaratkan harus aziz pendapatnya Ibnu Arabi nah kebalikannya Ibnu Hibban mengatakan untuk di Sahih Bukhari atau hadis Sahih yang lainnya tidak ada yang namanya hadis aziz nyaris tidak ada aslinya tidak ada. Ini pendapatnya Ibnu Hibban. Nah, kultu berkata aku Ibnu Hajar Asqalani merudut menolak pendapat Ibnu Hibban in aroda jika menyang jika bermaksud siapa Ibnu Hibban an riwayat ini semuanya periwayatan dua orang fakot saja anisna ini dari dua orang fakot saja itu la tujadu tidak ada aslan secara asal fayumkin maka mungkin secara akal maupun secara penukilan ayyusallama bahwa diterima apa pendapat. Nah, kalau yang dimaksud Ibnu Hibban bahwa periwayatan dua orang saja setiap tobakoh dari dua orang saja setiap tobakoh ini memang mungkin memang nggak ada serasa memang nggak ada bisa diterima pendapatnya memang kalau memang maksudnya seperti itu pendapat atau maksud ucapan dari Ibnu Hibban memang kalau memang maknanya seperti itu maksudnya seperti itu maka bisa terima namun Wa amma suratul azizi dan adapun gambaran atau bentuk hadis aziz allati yang harornaha telah menyebutkan kami Ibnu Hajar ha pada gambaran pada bentuk bentuk hadis aziz sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yang dengan syarat-syaratnya dan sebagainya itu famaujudatun maka ada ada bi alla yarwihi yaitu tidak meriwayatkan hi pada hadis siapa lu lebih sedikit minasna ini daripada dua orang an li dari lebih sedikit minasna ini daripada dua orang nah kalau yang dimaksudkanlah adalah bentuk hadis yang aziz yang sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar Asqalani sejatinya itu ada jadi apa yang disangkakan oleh Imam Ibnu Hibban ini tertolak karena faktanya ada yaitu hadis yang diriwayatkan dari dua orang yaitu hadis yang diriwayatkan minimal oleh dua orang. Jadi kalau yang dimaksud ini Hibban adalah harus semua tobokoh dua orang itu mungkin karena memang nyaris mustahil. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah bentuk penafian meniadakan adanya hadis aziz yaitu minimal dilewatkan oleh dua orang walaupun dari tobakoh manapun ini tertolak pendapatnya. Kenapa? Karena sejatinya ada hadis yang periwayatan hadisnya ini di salah satu tabakohnya minimal oleh dua orang. Ada. Sebagai bukti, wa misaluhu dan misalnya sebagai bukti untuk menguatkan hujahnya Ibnu Hajar Asqalani yaitu misalnya ma apa-apa rawahu yang telah hu pada hadis siapa syaikhani dua syekh yaitu Imam Bukhari Imam Muslim. Ini sebagai bukti adanya hadis-hadis. Ini kembali ke kaidah sebelumnya bahwa dalam ilmu musalah hadis yang jadi tolak ukur adalah jumlah yang paling sedikit hadul akol. Jadi ketika kita membahas hadis aziz, maka yang jadi tolak ukur yang di benak kita adalah jumlah periwayatan perawi yang paling sedikit. Artinya apa? Kalau di semua tobakohnya berbeda jumlahnya, misalkan tobakoh pertama dua orang, tobakoh ketiga dua orang, tobakoh empat empat orang, kemudian selanjutnya tiga orang, lima orang. Yang jadi tolak ukur adalah jumlah yang paling sedikit, hadul akon. Ini kaidah kaidah yang berlaku dalam ilmu usul hadis adalah yang jadi tolak ukur adalah jumlah yang paling sedikit, bukan dilihat dari jumlah yang berbeda-beda atau jumlah yang paling banyak tidak. Artinya apa? Kembali ke pembahasan masalah ini kaitannya adalah ketika membahas hadis-hadis yang realitanya ada, faktanya ada, itu adalah maksudnya adalah hadis yang mana di salah satu tobakohnya ada periwayatan yang hanya diriwayatkan oleh dua orang saja walaupun tidak melazimkan mengharuskan semua tobako harus orang tidak jadi minimal di salah satu tobako ada yang dua orang itu pun sudah bisa masuk kategori hadis aziz selama hadis tersebut tidak mencapai derajat mutawatir atau derajat yang masyhur. Nah ini kaidahnya seperti ini. Nah makanya Ibnu Hajar al Asqalani membantah pendapat Ibnu Hibban. Kalau yang dimaksudnya seperti ini tertolak pendapatnya. Buktinya apa? Buktinya ada hadis ajis itu riwayatkan oleh Syekhon Imam Bukhari Imam Muslim min hadis Anas dari hadis Anas sahabat Anas wal Bukhari dan adapun Bukhari itu min hadis si Abi Hurairah dari hadis Hurairah. Jadi kalau untuk riwayat Syekhon Imam Bukhari Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas, untuk Imam Bukhari saja diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaitu anna Rasulullah sunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasulullah la yu'minu tidak beriman yaitu beriman dengan hakiki atau e, beriman e, dengan keimanan sempurna siapa ahadukum salah satu kalian hatta aku sehingga aku ada sehingga ada aku nabi yaitu ahabba lebih dicintai ilaihi baginya min walidihi daripada dua orang tuanya wa waladihi dan anaknya Nah, ini hadis yang jadi bukti bahwa adanya hadis aziz adalah hadis ini. Hadis yang dilewatkan oleh Syekhon dari riwayat jalur sahabat Anas atau hadis riwayat Imam Bukhari saja dari riwayat Abu Hurairah yaitu yang berbunyi la yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ini hadis yang diriwayatkan secara aziz. Al hadisu adapun hadis terusnya. Jadi kalau untuk menyingkat hadis cukup disampaikan al hadis atau al ayah al hadis yaitu artinya selanjutnya adapun selanjutnya tidak dicantumkan warwahu nah ini buktinya sebagai bukti bahwa ini adalah hadis yang hadis warwahu dan riwayatkanhu pada hadis an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu siapa kota ada kota ada. wa Abdul Aziz bin Suhaibin dan Abdul Aziz bin Suhaibin. Nah ini bukti bahwa hadisnya adalah hadis Aziz. Hadis ini yaitu jalur Anas bin Malik diriwayatkan hanya dua orang saja, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaibin. Warwahu dan meriwayatkanhu pada hadis an Qatadah dari Qatadah, Dajjal Qatadah, siapa Syu'batu wa Sa'idu, Syu'batu Syubah wa Sa'idun dan Sa'id. Nah, untuk yang kedua sebagai buktinya itu ya bahwa untuk jalur yang Qatadah pun sama, hanya diriwayatkan oleh Syubah dan Sa'id. Nah, ini sebagai bukti bahwa hadisnya hadis yang aziz, hanya dua orang saja. Begitu pula warwahu dan meriwayatkan kepada hadis an Abdul Aziz dari Abdul Aziz untuk riwayat Abdul Aziz atau jalur Abdul Aziz di Suhaibin itu Ismail bin Ulayyah wa Abdul Waris dan Abdul Waris. Nah, bukti yang kedua adalah untuk jalur yang Abdul Aziz bin Suhaibin pun hanya diriwayatkan oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Warwah dan meriwayatkan hu pada hadis an kullin dari masing-masing masing-masing uh, Syubah, Sa'id, Abdul Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris siapa jama'atun sekelompok perawi yang lain. baru setelahnya ini diriwayatkan secara muntasyir secara banyak. Bukan tidak bukan hanya dua orang saja tapi lebih daripada dua orang. Nah, kembali ke kaidah yang pertama yang telah kita sebutkan tadi bahwa yang ditolak ukur adalah hadul akol yaitu jumlah yang paling sedikit. Ketika ada jalur atau tobakoh yang mana perawinya hanya meriwayatkan diriwayatkannya dua orang saja, maka ini pun bisa masuk ya, jadi kategori hadis yang aziz. Faktanya demikian. Nah, ini kita membahas tentang hadis aziz. Dan kita bahas hadis berikutnya ini terakhir. udah ada pun yang keempat. Nah, keempat dari pembahasan hadis berdasarkan turuk atau jalur yang sampai kepada kita. Pertama adalah mutawatir, kedua adalah masyur, ketiga adalah aziz, yang ketiga yang keempat adalah gorib warabi'u dan adapun yang keempat itu al algorib al dan yang gorib itu ma apa-apa maksudnya hadis yatafarradu menyendiri biriwayatihi dengan periwayatannya siapa syakhsun wahidun satu orang fi ayyi maudiin di tempat manapun waqa'a terjadi apa tafarrudu menyendiri bihi dengan hadis minasanadi berupa sanad nah definisi pengertian hadis rogorib adalah hadis yang mana periwayatan hadisnya ada di salah satu tempatnya atau pembakuannya hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah kembali ke kaidah bahwa kaidahnya adalah hadul akol. Yang ditolak ukur adalah jumlah yang paling sedikit. Ketika salah satu tobakohnya hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, maka itu bisa dikategorikan termasuk hadis yang gori. Walaupun di tobakoh selanjutnya mungkin lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang sebagainya, selama tidak sampai ke derajat hadis aziz selamat tidak sampai ke derajat hadis masyhur selamat tidak sampai ke derajat hadis mutawatir nah itu ma atas apa-apa sayukos samu akan dibagi ilaihi atas ma nah nanti akan ada pembahasan di pembahasan selanjutnya akan ada pembahasan tentang hadis gorib yaitu pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar yaitu pembahasan atau pembagian tersebut adalah al-goribul mutlak, gorib mutlak, wal goribun nisbi dan gorib nisbi. Jadi nanti ada pembahasan di bab selanjutnya ada pembahasan tentang hadis gorib, tentang pembagian hadis gorib. Jadi gorib mutlak dan gorib nisbi. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya di bab selanjutnya. Kalau kulihal intinya adalah mengenai pembahasan pembagian hadis berdasarkan jumlah turuk atau jumlah jalur hadis yang sampai kepada kita terbagi ke empat. Bagi dalam keempat bagian, pertama adalah mutawatir, kedua adalah masyur, ketiga adalah aziz, yang keempat terakhir adalah gori untuk yang pertama dinamakan adalah hadis mutawatir untuk yang tiga terakhir ini ada nama khusus istilahnya itu hadis ahad sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar wa kulluha dan kesemuanya maksudnya kesemuanya empat bagian tadi mutawatir masyhur gori dan eh, eh, maaf aziz dan gori. siwal awali selain yang pertama yaitu yang mutawatir itu ahadun nama istilahnya adalah ahad itu wa kulluha dan semuanya maksudnya ai al aqsamul arba'atul madhkurah empat bagian yang telah disebutkan mutawatir masyhur aziz gorib siwal awali kecuali yang pertama wa huwa yang yang adapun yang pertama itu al mutawatir mutawatir nah selain yang pertama mutawatir berarti apa berarti masyhur aziz gorib itu ada istilah khusus yaitu disebutnya adalah ahadun ahad Wayukol dan dikatakan di kulin bagi tiap-tiap minha daripada ahad itu khobarun wahid khobar wahid. Jadi ahad itu bentuk jamak untuk pembagian istilah secara e, eh, mufrodnya adalah sebenarnya khobar wahid. Jadi ada istilah khobar wahid maksudnya adalah khobar wahid bisa itu nilainya adalah masyhur, aziz atau gori. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat mohon maaf atas kekurangannya Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyil amin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh